Salawat bersalam semoga tetap terlimpahkan atas tinjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Para umahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai dan merahmati kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini adalah pagi yang sangat berbahagia bagi kita, terutama bagi kaum ibu semuanya, kaum umahat, ya, kaum ibu ataupun kepada para remaja putri yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu atau se menjadi seorang istri. Alhamdulillah di pagi hari ini adalah kajian yang insya Allah akan kita ikuti bersama beliau Ustadz Abu Qatadah dari Tasikmalaya Jawa Barat yang beliau luar biasa uh, banyak sekali menggunakan waktu-waktu beliau untuk memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau. Dan alhamdulillah pagi hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita kaum umahat kaum ibu dan kaum remaja putri di mana pada kajian hari ini ibu-ibu tidak diganggu lagi oleh anak-anak yang dimiliki. Sekaligus juga uh, ini merupakan uh, pahala yang besar, ladang pahala yang besar bagi uh, bapak-bapaknya yang sekarang sedang mengasuh putra-putrinya berada di luar ya. Tetapi inilah uh, ta'awun kita di antara suami dan istri harusnya juga saling membantu di antaranya adalah seperti pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kaum ibu untuk duduk di majelis ilmu dalam satu atau dua jam dan pada saat yang bersamaan seorang suami harus dengan sabarnya menjaga, memelihara, merawat anak-anaknya. Kita berikan kepada para istri-istri kita hari ini agar mereka tenang belajar dalam ruangan ini tanpa diganggu oleh sebuah hati dan alangkah besarnya pahala yang akan diterima oleh keduanya. Ibunya belajar di majelis ilmu, bapaknya juga membantu agar terdimudahkan para istri mendapatkan ilmu dengan uh, memelihara, merawat ya, anak-anaknya yang sekarang masih banyak berkeliaran di uh, area Karnaval Mall ya. Dan ini juga kemarin kita rasakan luar biasa Eh, betapa beratnya seorang ibu ketika dia harus merawat anak-anaknya. Ternyata kita coba dalam setengah hari saja kita merawat anak kita yang satu saja, itu luar biasa beratnya. Ya. Alhamdulillah di uh, kesempatan pagi hari ini Alusat Abu Qatadah telah uh, bersama kita dan uh, pada pagi hari ini seolah judul yang akan beliau sampaikan adalah mereka yang didoakan malaikat juga akan disambung dan ditambah dengan Eh, istri-istri uh, yang mempesona. Judulnya luar biasa, sangat menarik dan ini menjadi pertanyaan siapakah mereka yang didoakan para malaikat dan siapakah mereka para istri-istri yang mempesona dan mempesona siapa kita tidak tahu maka untuk itu akan kita serahkan kepada Ustadz Abu Qatada untuk memberikan kajian kepada kita dan nanti seusai daripada beliau memberikan sesi kajian ini maka saya persilahkan kepada kaum umahat, kaum ibu, kaum remaja putri yang ikut hadir dalam kajian ini untuk memberikan pertanyaan. Kiranya masih ada yang perlu ditanyakan melalui secari kertas ditulis dan disampaikan ke kami dan insya Allah akan kita bacakan dan Ustaz insya Allah akan menjawabnya. Untuk mengingat waktu maka saya persilahkan kepada Ustaz Abu Qatada untuk memberikan kajian kepada kita semuanya.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dikumpulkan di majelis zikir. Majelis zikir yang mana majelis zikir tersebut majelis yang dihadiri para malaikat, majelis yang mereka para malaikat mendoakan setiap orang yang duduk di majelis tersebut. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu judul mereka yang didoakan para malaikat. Sekaligus pembahasan di dalamnya akan kita jelaskan wanita-wanita idaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi di dalam pemahaman kaum muslimin, kaum muslimat apabila seseorang didoakan oleh orang yang soleh dan apabila orang yang soleh berdoa kepada Allah, maka sangat dekat untuk diijabah doanya. Di antara hamba Allah yang soleh adalah para malaikatnya. Di mana Allah berfirman ketika mensifati para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mereka para malaikat tidak maksiat tidak membangkang tidak membantah tidak berpaling dari setiap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah malaikat dengan kaum muslimin punya hubungan. Hubungan malaikat dengan orang-orang beriman sangat banyak. Selain apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Di antara hubungan malaikat dengan orang-orang beriman adalah mencintai orang beriman. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Fa yuhibbuhu Jibrilu. Fa yunadi Jibrilu fi ahli samai, "Innallaha yuhibbu fulanan ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai. Nabi SAW bersabda apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah menyeru malaikat Jibril. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai sikulan maka wahai Jibril cintailah sikulan. Lalu malaikat Jibril mencintainya. Lalu malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, penduduk langit. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah." Lalu mereka pun mencintai hamba tersebut. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut, menunjukkan bahwa salah satu tugas para malaikat mencintai orang-orang yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hubungan para malaikat dengan orang beriman adalah mengaminkan doa orang-orang beriman. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ida qalal imamu imamu waladhdallin faqulu amin." Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Apabila imam mengatakan waladhdallin, maka ucapkan oleh kita amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat maka akan diampuni dosa yang telah <coughs> lalu para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan itu seorang mukmin atau mukminah tidak boleh sembarangan berdoa karena apa yang kita ucapkan dalam doa kita akan diaminkan oleh para malaikat jika kita berdoa dengan doa kebaikan, jika kita berdoa dengan doa kebaikan kepada saudara kita, maka para malaikat pun akan mengaminkan doa kita. Maka dengan itu mewajibkan bagi seorang mukmin untuk berdoa dengan doa yang baik. Di antara tugas para malaikat dengan orang beriman adalah menambah jumlah bala tentara ketika orang-orang beriman berperang melawan orang kafir. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an ketika kaum muslimin berperang di zaman dulu dalam perang Badar, perang Hunain dan yang lainnya. Allah berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Fasabitul ladina amanu Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para malaikat diutus oleh Allah taala untuk menguatkan keimanan orang beriman dan untuk menambah pasukan orang beriman. Dan ini adalah tugas para malaikat. Nah, salah satu tugas para malaikat yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini mendoakan dan memintakan pengampunan bagi orang-orang beriman. Jadi mereka berdoa, mendoakan dan memintakan pengampunan bagi orang-orang beriman. Lalu siapa orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat? Orang-orang yang akan dimintakan pengampunan kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Kita lihat dulu dalam surat Al-Ahzab ayat 31, 32, 33. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." wasabbihuhu bukratan wa asila huwa yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh zulumati ilan nur Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33 dalam ayat yang tadi disebutkan Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat kepadamu dan para malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa bil mu'minina rahima dan Allah kepada orang-orang beriman Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihatlah di dalam ayat ini Allah berfirman, Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian orang-orang beriman dan para malaikatnya. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud solawat Allah kepada orang-orang beriman, ay bimakna yarhamuhum yang dimaksud bahwa Allah merahmati mereka, Allah memberkati orang-orang beriman, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang beriman. Allah mengampuni dosa orang-orang beriman. Itu yang dimaksud bahwa Allah bersolawat kepada orang beriman. Sedangkan malaikat bersolawat kepada orang-orang beriman, Para ulama tafsir telah menjelaskan bimakna addu'a lahum wal istighfar lahum. Yang dimaksud bahwa para malaikat mendoakan dengan doa kebaikan kepada orang-orang beriman sebab doa itu ada dua, ada doa yang isinya kejelekan, mendoakan kejelekan kepada seseorang dan doa kebaikan maka para malaikat mendoakan doa kebaikan kepada orang-orang beriman. Dan yang kedua, memintakan pengampunan. <coughs> maka orang-orang beriman didoakan oleh para malaikat dengan doa kebaikan. Dan para malaikat memintakan pengampunan kepada orang-orang beriman. Nah, siapa saja orang-orang yang akan mendapatkan doa para malaikat? Di antara mereka adalah Allah Orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Atau untuk para ibu yang dinamakan az-zakirat. Para wanita yang senantiasa zikir kepada Allah. Maka di dalam ayat yang tadi lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman itu adalah orang yang senantiasa dikir kepada Allah dengan dikir yang banyak. Tapi mungkin para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksud dengan dikir yang banyak? Dikir yang banyak bukan berarti menghitung dikir dengan seribu atau dua ribu ataupun tiga ribu. Bukan sekedar mengatakan lapadlah la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Tetapi zikir dengan zikir yang banyak mengandung tiga makna dan tiga hakikat. Apabila para ibu kaum muslimin melakukan tiga hal ini, maka berarti ia telah melakukan zikir dengan zikir yang banyak. Yang pertama, mendawamkan, mengkontinyukan, membiasakan, menjaga zikir yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir tersebut seperti zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir ketika akan makan, zikir setelah makan, zikir ketika akan safar, zikir ketika pulang dari safar, bahkan zikir ketika akan berjima. Jika seseorang mukmin menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa azkar, berupa zikir, ketika akan masuk WC dia berkata Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal hubuthi wal khubaih. Berarti dia telah mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, berpaling dari syaitan. Ketika orang tersebut keluar dari WC maka ia mengatakan gufronaka. Semoga engkau ya Allah mengampuni dosaku. Ketika dia akan masuk ke masjid dia mengatakan Bismillah Allahumma ptahli abu rahmatik. Ketika dia keluar mengatakan Allahumma ini as'aluka min fadlik. Dan terus menjaga dikir-dikir ini, maka berarti orang itu senantiasa dekat kepada Allah. Ketika dia melewati satu tempat yang menjadikan dia takut, dia berdikir Bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' U'idu bi kalimatillahi tamah min kulli syarri Ya. Terus dia menjaga berarti orang itu zikir kepada Allah, dekat kepada Allah, maka mereka layak untuk mendapatkan solawat para malaikat. <coughs> Yang kedua, yang dimaksud zikir dengan zikir yang banyak adalah menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia melakukan ibadah, dia melakukan takorub kepada Allah dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah. Setiap orang melakukan ibadah berarti ia ingat kepada Allah. Melakukan sholat, melakukan saum, menunaikan zakat. Mari kita lihat satu perkara yang sangat agung untuk dimasukkan dalam pembahasan pagi hari ini tentang wanita-wanita yang soleh yang mereka termasuk akan diberkati para malaikatnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, Ida salat khumsaha wa syahroha, wa atoat zawjaha Kila laha udhulil jannah min ail abwa syi'ti Nabi SAW menjelaskan kepada wanita-wanita yang menjaga batasan-batasan Allah larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah. Nabi SAW bersabda, wanita yang mana saja yang menjaga solat dan menunaikan saum dan mentaati suaminya. Dan riwayat yang lain dikatakan wahasonat farjaha dan dia menjaga farajnya maka akan dikatakan kepadanya wahai para ibu yang dirahmati Allah taala masuklah ke surga dari pintu yang mana saja yang kamu mau maka orang yang mendawamkan zikir kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah maka mereka adalah orang yang paling layak mendapatkan doa para malaikat dan untuk dipintakan pengampunan oleh para malaikat. Dan ini adalah hakikat dikirnya. Yang kedua, yang ketiga maaf, hakikat dikir kepada Allah Ta'ala adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Yaitu mengenal dan memahami nama-nama dan sifatnya di mana seorang mukmin berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah dalam doanya. Salah satu contohnya dia mengatakan ya Ghafur, Igfirli, ya Rahim, irhamni, ya Hafid, ihfadni. Orang yang berdoa dan mengenal nama dan sifat Allah akan berbeda dengan orang yang berdoa tidak mengenal nama dan sifat Allah. Coba para ibu renungi ketika ibu tahu di antara nama Allah adalah Rahman. Di antara nama Allah adalah Rahim. Yang menunjukkan sifat Rahman. Maka ketika dia berdoa kepada Allah timbul rasa yakin bahwa Allah akan merahmatinya. Dan dia pun berdoa dengan adab. Adab yang baik bu, sebab kalau berdoa kepada Allah memintalah dengan nama yang sesuai dengan permintaan doa itu. Tidak begini, ya Rahman urzukni, tidak ya. Tapi ya Rahman irhamni. Ya Razik urzukni. Ketika ibu meminta rizki, memintalah dengan nama yang menunjukkan bahwa Allah maha pemberi rizki. Ya Razik tidak irhamni, Ya Rozik, urzukni. Ya Rahim, irhamni. Ya Hafid, ihfadni. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Hayyu, Ya Qayyum, irhamni boleh. Karena kedua nama itu mengandung nama-nama yang lainnya dan mengandung sifat-sifat yang yang lainnya. <coughs> Demikianlah orang yang memahami nama dan sifat. Dan orang yang memahami nama dan sifat Allah Ta'ala dia akan mencontoh keagungan dari sifat tersebut untuk sifat dirinya. Ia merupakan ahlak yang mulia. Karena nama Allah dan sifat Allah itu ada nama yang boleh digunakan untuk makhluknya. Ya. Dimana Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah. Maka kita memiliki sifat kasih sayang. Dan demikianlah. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelompok yang pertama yang akan didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang senantiasa menjaga zikir kepada Allah taala. Kelompok yang kedua yang akan didoakan oleh para malaikat Walaupun yang kedua ini lebih tepat untuk para suami ibu, untuk kaum laki-laki. adalah alladzina yantadiruna shalatal jamaah. Alladzina yantadiruna sholati ila sholat. Kelompok yang kedua yang akan didoakan para malaikat dan dimintakan pengampunan para malaikat adalah orang-orang yang menunggu sholat ke sholat. Mungkin hari ini adalah para suami kita bisanya adalah maghrib ke isya ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith." Taqulu Allahumma gfir lahum Allahumma arhamhum Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kamu selama dia duduk di tempat solatnya dan dia belum berhadas. Artinya menunggu solat ke solat Maka barang siapa yang menunggu solat ke solat iktikaf di masjid, maka akan mendapatkan dua pahala yang sangat agung. Dalam riwayat yang lain dinyatakan oleh Nabi SAW, maka orang itu dihitung sholat walaupun tidak sholat. Duduknya dianggap sholat. Dan yang kedua, akan didoakan oleh malaikat. Di mana mereka mengatakan, Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampunilah mereka. Ya Allah rahmati mereka. Jadi para malaikat berdoa. Ya. Maka Ya, nasihatkan kepada sang suami di waktu-waktu tertentu nunggu diam di masjid. Dan tidak mengapa bagi para wanita dalam kesempatan tertentu diam di masjid menunggu sholat ke sholat. Walaupun wanita itu lebih abdol sholat di rumahnya, ya. tapi tidak mengapa dalam sebagian waktunya. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka yang akan mendapatkan salawat para malaikat adalah orang-orang yang sholat pada sop yang pertama. Jadi mereka yang sholat di barisan pertama. Dinyatakan di dalam hadis Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awali. Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat pada sob yang pertama. Jadi ini untuk kaum laki-laki bu, karena kaum wanita sob yang paling akbol paling belakang ya. Maka seseorang yang sholat pada sof yang pertama, mereka akan mendapatkan doa para malaikat, akan mendapatkan solawat para malaikat. Bahkan di hari Jumat, disebutkan dalam hadis yang sahih, Barang siapa yang datang pada jam yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, dia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang datang pada jam yang ketiga maka dia seperti berkurban dengan kambing. Barang siapa yang datang pada jam yang keempat maka dia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa yang datang pada jam kelima seperti berkurban dengan telurnya katanya. Para malaikat itu akan diam di pintu-pintu masjid yaktubunal awal fal awal. Mereka akan menulis orang yang masuk masjid yang pertama kemudian pertama. Dan apabila datang imam, maka mereka menutup kitab-kitab mereka, lalu mereka mendengarkan khutbah. Jadi orang yang pertama itu keutamaannya beda. Demikian juga dalam sholat berjamaah. Kemudian kelompok yang selanjutnya, itu kelompok yang keempat, mereka yang akan mendapatkan salawat para malaikat adalah orang-orang yang menyambungkan sop dan merapatkan barisan ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallam Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna 'ala alladhina yasiluna sufufa Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang yang menyambungkan sab, yang menyambungkan barisan. Jadi bu, tidak ada renggang di antara kita. Tidak ada jarak di antara tumit kita. Nabi SAW mencontohkan al-mankib ma'al-mankib. Bahu dengan bahu, wal-ka'ab ma'al-ka'ab dan mata kaki dengan mata kaki. Di dalam ayat yang lain dalam hadis anak yal, Anas bin Malik ziku ba'duna ba'd. Kami saling menempelkan. Kami saling merapatkan. Maka barang siapa yang menjaga barisan, menjaga saf sehingga dirapatkan, mereka akan mendapatkan salawat para malaikat. Tetapi sebaliknya, lihat Barang siapa yang tidak menjaga sob dan merenggangkannya akan dapat hukuman. Rasulullah SAW bersabda, Man koto'a sofa koto'ahu Allah. Barang siapa yang memisahkan sob. Barang siapa yang memutuskan sob. Barang siapa yang merenggangkan barisan. Maka Allah akan memutuskan berkah orang itu akan memutus rahmat orang itu. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Hang yang dirahmati Allah taala. Barang siapa yang memutuskan sop akan diputuskan berkah dan rahmatnya. Sebaliknya orang yang menjaga sop maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah taala, magfirah, kemudian pengampun permintaan pengampunan, doa dari para malaikat. Kelompok yang selanjutnya yang akan mendapatkan doa para malaikat alladzina yatasaharun. Ini Bu jangan dianggap enteng orang yang makan sahur. Atau maknanya termasuk orang yang bangun di waktu sahur. Rasulullah asal bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, "Innallaha wa malaikatahu la 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jangan mentang-mentang para ibu kuat. Saumnya saya tidak sahur pun kuat. Ndak bu, yang makan sahur diberkati. Yang makan sahur didoai malaikat. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya. Tasahharu Fa inna fis sahuri barakah, sahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Apa Bu berkah dalam sahur? Banyak Bu. Satu, puasa kita jadi kuatnya, Tidak lembek, tidak lemas. Tidak banyak meninggalkan amal karena saum. Ya. Yang kedua Bu, ingat ibu masak akan dapat berkah pahala dari sang suami pahala dari anak-anak kita karena kita telah melakukan amal kebaikan memasak untuk suami dan untuk anak-anak maka saumnya suami saumnya anak kita akan mengalirkan kebaikan karena ibu termasuk memberi sebabnya ini berkah maka oleh sebab itu jangan mengeluh ya dengan bangun malam bu jangan ngomel bu dengan sebab aduh aku harus bangun malam. Ini ada berkahnya. Ini ada pahalanya. Dapat pahala dari sang suami. Artinya apa? Karena suami kita bangun dibangunkan oleh kita. Suami kita makan karena hasil jasa kita. Maka akan mengalirkan kebaikan kepada kita. Dan di antara orang-orang yang akan dirahmati Allah Ta'ala adalah orang yang bangun malam. Bu. Dan untuk para ibu membangunkan suami. Lihatlah dalam hadis ini bu, ada hadis yang sangat agung sekali. Rahimallahu rajulan qoma minal laili fasalla wa aiqaba imra'atahu. Fa in abat nabahu fi wajhiha alma. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqabat zaujaha. Fa in abat nabahat fi wajhiha alma. Lihat bu, seorang wanita idaman yang menegakkan kebaikan di rumahnya, amar ma'ruf di rumahnya. Lihatlah dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu sholat. Lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya agak berat untuk bangun, malas, maka ia menyemburkan air tapi bukan satu ember bu hmm. ya menciprati matanya dengan air bu agar bangun ya kalau menyemburnya dengan satu ember itu namanya KDRT ya bukan rahmat ya lalu sebaliknya Allah merahmati seorang wanita Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia pun sholat membangunkan suaminya. Apabila suaminya agak malas untuk bangun, maka sang istri pun mengambil air, menciprati matanya dengan air. Keduanya bu akan dirahmati. Saya ingin tanya, pernah bu melakukan ini? Pernah nggak di rumah nih melakukan ini? Sepanjang kita udah nikah nih, coba dibuktikan nanti malam ya. Buktikan bu, karena sunnah itu tidak bisa tegak kalau belum dibuktikannya. Maka penghuni rumah itu akan dirahmati bu. Penghuni rumah itu akan dirahmati, akan didoakan oleh para malaikat, akan dirahmati Allah, rahimallah di sini lihat. Ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gambarkan, Bu. Karena hari ini orang gitu ya, yang dinamakan keindahan itu hanya dalam cerita di sinetron saja gitu ya. Coba buktikan keindahan dalam berumah tangga itu dalam kehidupan kita ya. Nah ini nasihat kepada sang suami ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratis salatu kharajat. Lihat nih. Keadaan Nabi SAW suka membantu pekerjaan keluarganya. Ikut masak, ikut mencuci, ikut membereskan rumah. Apabila datang waktu sholat, maka beliau pergi meninggalkan keluarganya indah banget ya bu punya suami yang membantu kita waduh bahkan disebutkan dalam sebuah hadis karena Rasulullah SAW yukobilu ba'da azwajihi summa kharaja lis salati walam yatawadda pernah bu dilakukan oleh suami ini? Aisyah radhiyallahu taala berkata Keadaan Nabi SAW mencium salah seorang istrinya Lalu beliau keluar sholat dan tidak berwudu lagi katanya. Pernah nggak ada suami yang melakukan ini sebelum pergi sholat mencium dulu? Ya. Pernah bu dilakukan nggak ini? Pernah diperlakukan ini oleh sang suami? Katanya, kata Pak Ustadz katanya cuma awal-awal aja katanya tiga bulan. Lihat dalam hadis yang ketiga, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Awalu ma bada bihi Rasulullah ila baitihi yashushufahu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, yang pertama beliau lakukan akan masuk rumah melakukan siwak dulu. Kira-kira buat apa sebelum masuk rumah siwak, Bu? Biar apabila sang suami mencium istrinya wangi, Bu. Nabi SAW mengatakan, Ida goba ahadukum min ahlihi, fala yatruku babaha filayil Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau meninggalkan keluargamu, pergi safar, maka janganlah engkau datang di waktu malam." Istrinya sedang tertidur lelap datang. Apa hikmahnya, Bu? sang suami dianjurkan tidak datang waktu malam supaya sang istri itu ketika datang suami berdandan dulu bu sehingga ketika dilihat itu memang indah sekali sebab dinyatakan dalam hadis di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang apabila dilihat oleh suami suaminya membuat nyaman tentram bahagia jangan menakutkan bu kita akan berdandan itu kalau keundangan. Kalau keundangan segala dipakai. Tetapi giliran suami pulang kerja menakutkan. Enggak bu, jangan kebalik bu. <coughs> Mestinya indah istri itu. Maka bagi para suami juga jangan mengharap istri indah tetapi tidak pernah dibelikan apa-apa ini pun keliru. Ya para suaminya harus paham. Belikan kosmetik yang halal tidak mengganggu kulitnya. Artinya apa? Aman kesehatannya. Tidak mengapa. Kapan dipakai? Ketika di rumah untuk sang suami. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kelompok orang yang akan mendapatkan solawat para malaikat adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Amir ibnu Rabi'ah Rasulullah SAW bersabda, "Mamin muslimin yusoli ala alaiya ila salat alaihi malaih malaika ma sala alayya." Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin bersolawat kepada aku kecuali malaikat akan bersolawat kepadanya selama ia bersolawat kepadaku. Ya kita solawat kepada Nabi Sallam salah satunya ketika kita solat Orang yang banyak solat akan banyak salawatnya kepada Nabi SAW. Ketika kita akan berdoa, ketika kita akan berhutbah, ketika kita membaca kola Rasulullah, setidaknya kita membacakan salawat yang pendek Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ucapan kola an Nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan solawat itu hukumnya wajib bu. Bagi seorang mukmin. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan salawat Nabi apa salawat para malaikat, doa para malaikat adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah taala, lihat dalam hadis Abu Hurairah ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqa khalafa wa qala al-akharu Allahumma ati mumsika talafa cermati Bu dengan harta yang kita miliki hadis ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah setiap hari seorang hamba akan didatangi oleh dua malaikat. Jadi seorang hamba akan didatangi oleh dua malaikat yang tugasnya berdoa dua malaikat ini, Bu. Jadi ini berbeda dengan malaikat pencatat amal, Bu. Ini khusus para malaikat yang diutus untuk doa. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, perbanyak berkati harta orang yang dikeluarkan sodakohnya. Setiap seorang mukmin atau mukminah mengeluarkan sodakohnya, mengeluarkan zakatnya, maka malaikat berdoa begini bu, ya Allah perbanyak hartanya. Ya Allah berkati hartanya, berkati rizkinya. Sementara malaikat yang satu tugasnya beda bu mendoakan kejelekan. Kepada siapa? Ya Allah, hancurkan, binasakan, lenyapkan orang yang menahan hartanya. Orang yang tidak mau sedekah, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Maka para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka didoakan dengan doa kecelakaan dengan dosa binasa. Maka lihat para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Salah satu Ciri wanita yang solehah suka bersodakoh Di dalam salah satu hadis dinyatakan oleh Nabi SAW Bahwa aku telah melihat neraka Maka aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita Lalu para wanita bertanya apa yang menyebabkan mereka kaum wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan ada dua katanya. Penyebabnya apa? Yang pertama kufur kepada pemberian suami. Lalu yang kedua Nabi SAW mengatakan eh, salah satunya karena mereka kurang dari sisi keimanannya. Maka mulailah para wanita pada waktu itu bersodakoh dengan cincin-cincin mereka, dengan kalung-kalung mereka, dengan gelang-gelang mereka. Dan mereka bersodakoh menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab Sodakoh salah satu sebab menolak murkanya Allah. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikisahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mengifakan hartanya. Kemudian yang selanjutnya yang akan didoakan para malaikat adalah mereka yang menengok orang yang sakit. Jadi yang akan didoakan para malaikat adalah mereka orang-orang yang menengok orang sakit. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mamin rojulin Ya'udu maridan mumsiya illa kharaja ma'hu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbihah." Perhatikan Bu di sini. Tidaklah seseorang hamba menengok orang sakit di waktu sore. Kecuali ketika orang itu keluar akan diikuti oleh 70 ribu malaikat. Dan tujuh per, 70 ribu malaikat itu mengatakan, Ya Allah, ampunilah dia. Dan mereka akan senantiasa berdoa dan memintakan pengampunan sampai datang waktu subuh, Bu kaum muslimin yang dirahmati Allah taala mereka akan berdoa sampai waktu subuh. Dan barang siapa yang menengok orang sakit di waktu pagi lalu dia keluar dari tempat orang sakit tersebut kecuali akan diikuti oleh 70 ribu malaikat dan mereka pun akan senantiasa memintakan pengampunan bagi orang yang menengok orang sakit sampai datangnya waktu pagi. Maaf, sampai datangnya waktu sore. Nah ini keutamaan, jangan menyepelekan kita menengok orang sakit, salah satu sebab kita akan didoakan oleh para malaikat ya. Kemudian di antara orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah yang duduk di majelis taklim. Yang duduk di majelis zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tubau ajnihata lidun lima yaf'al. Yani li talabil ilmi ridon lima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat akan menghempaskan sayap-sayap mereka turun ke bumi. Mereka menghadiri majelis-majelis zikir. Mereka senang dengan para pencari ilmu seraya mereka juga mendoakan kita Allahumma arhamhu Allahumma gfirlahu ya Allah rahmati dia Ya Allah rahmati mereka. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampuni mereka. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala di sini hadir para malaikatnya. Mereka mengempaskan sayap-sayapnya turun ke bumi mencari halakutu dikir dan mereka mendoakan kita semua. Ya. Jadi orang yang sedang duduk tolabul ilmi didoakan oleh para malaikatnya. Di antara orang-orang yang akan didoakan para malaikat adalah yang mengajarkan ilmu. Para ulama, orang alim, muallim, guru-guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata bihujriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasi al khairah Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat, penduduk langit, ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka akan mendoakan kebaikan dan memintakan pengampunan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nah, di sini para ibu yang dirahmati Allah taala ada pelajaran yang sangat agung. Kalau para malaikat menghormati orang berilmu, kalau ikan-ikan yang ada di lautan semut-semut yang ada di sarangnya menghormati ahli ilmu, bagaimana mungkin kita tidak menghormati orang yang berilmu? Malaikat saja yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka menghormati orang yang berilmu. Kenapa kita tidak menghormati orang yang berilmu? Mereka berdoa untuk orang-orang berilmu. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang berilmu. Bagaimana mungkin kita tidak mendoakan mereka dengan doa yang baik? Kenapa para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang berilmu ini membawa berkat Membawa kebaikan. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Sebagai nasihat terakhir sebelum pertanyaan, saya akan membawakan beberapa hadis tentang siapa mereka wanita-wanita pilihannya. Mereka wanita pilihan pertama adalah wanita yang memiliki sifat kelembutan. Mereka memiliki sifat kasih sayang. Para ibu, sesungguhnya seorang ibu harus lebih lembut dan lebih memiliki kasih sayang ketimbang sang suami di tengah-tengah anaknya. Maka dengan itulah Rasulullah SAW bersabda, Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah seorang perempuan yang diprediksi banyak anaknya dan memiliki sifat penyayang. Kata-katanya lembut, sapaannya enak didengar, cara memanggilnya enak didengar, cara dialognya enak, kata-katanya enak didengar. Para ibu yang dirahmati Allah SWT, <coughs> Sebab putra-putri kita itu adalah merupakan pembendaharaan buat kita di surga ya. Maka seorang ibu itu harus memiliki sifat penyayang, pengasih, rahmat. Dan ini adalah salah satu sifat pilihan wanita yang soleh yang Nabi Salam mengisyaratkan untuk dipilih oleh seorang laki laki Yang kedua, di antara ciri wanita solehah yang memiliki kesabaran ketika mendapatkan musibah. Lihatlah dalam hadis Abdullah bin Abbas. Seorang wanita yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Diriwayatkan wanita ini bukan wanita yang cantik dari sisi paras wajah tapi dikatakan imro'ah sauda. Tetapi beliau dijadikan sebagai penghuni surga. Apa kisahnya? Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, Ini Usarri'um wa inni atakasyaku fad'ullah li seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, Wahai baginda Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang terkena penyakit. Kalau kita mengenalnya penyakit ayan. Suka pingsan. Dan jika aku pingsan maka terbuka auratku. Wahai baginda Rasulullah, tolong doakan aku. Tolong engkau berdoa kepada Allah buatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ti wa sabarti walakil jannah. qalat wa in syi'ti da'utullaha an yu'afika. Faqalat asbiru. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Allah taala ala takasyapu pada Allah. Maka lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu Kalau engkau bersobar dan ingin sobar dalam penyakit ini maka ganjaran bagimu adalah surga. Dan jika engkau ingin aku doakan, aku pun akan doakan kesembuhan bagimu. Maka lihat wanita itu kefakihannya, Bu, kecerdasannya dan kesabarannya. Maka wanita itu mengatakan, "Aku pun pingin sobar." Tapi tolong doakan kalau aku tertimpa penyakit ini tidak terbuka auratku. Maka Nabi Salam menjawab, Aku akan doakan bagimu setiap engkau terkena penyakit ini, engkau tidak terbuka auratmu. Maka lihatlah bu kepakihan wanita ini. Dia memilih berada dalam sakitnya dan sobar terhadap musibah yang menimpanya. Tetapi beliau tetap meminta kepada Nabi Wasallam agar auratnya terjaga dan berdoa kepada Allah untuk menjaga auratnya. Ini menunjukkan kesabaran dan kefakihan, kecerdasan, pemahaman yang luas kepada agama. Dia memilih sobar apa ganjarannya adalah surga. Tetapi dia tahu bahwa terbuka urat adalah satu kedudukan bukan kehormatan ya. Maka beliau pun tetap meminta kepada Allah dan meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar tidak terbuka auratnya. Dan ini adalah satu kemuliaannya. Satu keagungan. Bagaimana wanita itu? Kemudian yang ketiga, di antara ciri wanita yang solehah yang disebutkan dalam hadis adalah wanita yang bertaubat dari dosanya. Jadi wanita yang bertaubat dari dosanya. Dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Imam Bukhari dan yang lainnya tentang imro'ah gomidiyah. Lihat Bu, imro'ah gomidiyah ini dikisahkan di dalam hadis bahwa wanita itu terjerumus kepada zina. Lalu wanita itu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah tegakkan kepadaku hukuman ranjam. Karena aku telah melakukan satu perbuatan dosa yaitu zina. Lalu dikisahkan wanita itu diberikan tangguh sehingga ia melahirkan anaknya. Setelah melahirkan dia diberikan tangguh untuk menyusui anaknya dua tahun. Setelah beliau menyusui anaknya dan diberikan tangguh oleh Nabi Wasallam, maka ditegakkan kepadanya ranjam sehingga wanita itu meninggal dunia. Lalu Nabi Wasallam menyolatkan wanita itu, bu, menyolatkan wanita itu. Lalu sebagian para sahabat berkata, wahai baginda Rasulullah, bagaimana engkau menyolatkan wanita ini. Sedangkan wanita ini telah berbuat dosa, berbuat zina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad tabat Allah taubatan nasuha. Lau kusimat taubatuha ila ahli Madinah hum. Nabi sallallahu bersabda, "Wahai para sahabat, wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna yang seandainya taubatnya dibagikan kepada penghuni Madinah maka akan memenuhi dan mencukupi penduduk Madinah. Lihat Bu, wanita ini telah berbuat dosa. Berbuat dosa besar. Tetapi tatkala wanita ini bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat dan nasuha, maka wanita ini menjadi wanita penghuni surga yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia diberikan pengampunan <coughs> oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjadi seorang penghuni surga. Kemudian yang terakhir, seorang wanita solehah di antara sifat mereka adalah orang yang selalu melakukan amal kebaikan. Saya akan sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu ketika kehilangan seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Lalu beliau kehilangan Ternyata ketika ditanyakan kemana wanita tersebut, maka para sahabat mengatakan beliau telah meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bersabda, Daluni ila kubriha, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka Nabi SAW pun ditunjukkan ke kuburannya. Lalu Nabi SAW sholat jenazah pada waktu itu. Kenapa? Sebab wanita ini melakukan amal kebaikan. Lihat amal kebaikannya ini bukan hanya sholat wajib, bukan hanya sholat tatawu, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya tatawunya, sunnahnya, tapi dia melakukan amal kebaikan yang lainnya, yaitu membersihkan masjid. Maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan pujian dari Nabi Hasan. Sehingga beliau itu sengaja sholat khusus ya, datang ke kuburannya, menyolatkan di kuburannya. Kemudian yang kedua bu lihat seorang wanita penghuni surga karena seekor anjing. Ketika dia melihat anjing itu kelaparan dan kehausan, lalu si wanita itu menyiapkan air dan makanan untuk anjing tersebut. Maka wanita itu masuk surga dengan seekor anjing. Maka tentunya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kepada hadis ini. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man minkumul yauma ima, Siapa yang hari ini saum? Faqala Abu Bakar ana. "Maminkum ittaba'a janazata?" Siapa yang di antara kamu mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan aku. Lalu setelah itu, siapa yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar aku. Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Abu Bakar mengatakan aku. Abu Bakar menjawab empat pertanyaan dan beliau melakukan empat amal itu. Maka Nabi Hasan menyatakan tidaklah seseorang melakukan empat amalan ini dalam satu hari kecuali dia akan menjadi seorang penghuni surga. Bu, pernah nggak kita mengamalkan empat amalan tadi satu hari? Kebetulan ada yang kebetulan hari Senin saum, ada yang meninggal dunia. Bagi para ibu tentunya tidak mengantarkan jenazah ke kuburannya. Kebetulan ada orang sakit, kebetulan ada orang yang meminta-minta, kebetulan kita sodako kepada orang miskin. Dalam satu hari berkumpul empat amalan. Maka Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang mengumpulkan empat amalan dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga. Maka ciri wanita yang soleh, wanita idaman, wanita yang senantiasa menjaga amal kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Hang di mana saja berada, barangkali itulah materi yang saya biasa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, kita akan buka forum untuk soal jawabnya. Jazakallah khair kepada Ustaz Abu Qatadah yang telah memberikan kajiannya kepada kita yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita, baik kaum ummahat juga kepada bapak-bapaknya. Eh, kemudian kepada para ibu yang ingin menanyakan, eh, maka saya persilahkan untuk menulis di secari kertas dan diberikan kepada kita melalui eh, panitia yang ada ataupun uh, langsung diserahkan dari bawah uh, satir Allah akan kita ambil. Kemudian sebelum kita bacakan eh, pertanyaan-pertanyaan uh, yang telah ada di meja kami, maka ada satu pengumuman bagi ibu-ibu yang besok akan ikut daurah di PPIT Imam Syafi'i di Nongsa. Maka ini ada kabar gembira bagi ibu-ibu yang berasal dari Bengkong ataupun dari Batu Haji. Karena panitia daurah insya Allah dalam rangka tahun dalam kebaikan dan ketakwaan eh, akan menyediakan tiga bis gratis ya bagi ibu-ibu yang berasal dari Bengkong ataupun dari Batu Haji. Ada kendaraan gratis yaitu bis yang besok akan mengangkut eh, para ibu-ibu ke pondok pesantren PPI Tenungsa satu bis uh, akan disediakan di uh, eh, SDIT Fajar Ilahi 2 di Bengkong dengan kapasitas penumpang 60 orang satu bisnya. Kemudian dari Batu Aji itu dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 1 disediakan dua buah bis. Sama kapasitasnya adalah 60 orang satu bis jadi 120 orang. Tapi dengan permintaan dari panitia, jam yang ditentukan adalah jam 7.30, ini jam batu bukan jam karet ya. ya. Jamnya jam batu juga boleh molor lagi Bu ya, karena jaraknya jauh antara PPIT dengan Batu Haji dengan Bengkong dan itu pun belum ditambah dengan kemacetan yang ada. Jadi saya ulangi, ibu-ibu yang dari Bengkong insya Allah dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 2 satu buah bis, kemudian dari Batu Aji dipusatkan di SDIT Fajar Ilahi 1 dua buah bis. Ya, demikian pengumuman untuk ibu-ibu yang besok mungkin tidak bisa datang kalau tidak ada kendaraan, ini alhamdulillah ada kendaraan gratis, ya. <clears throat> Kemudian akan kita bacakan eh, pertanyaan-pertanyaan uh, yang masuk kepada kita. Anak Insyaallah Ustaz akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang uh, beliau uh, jawab pada pagi hari ini ya. Akan diseleksi dulu oleh Ustaz. Ya. Mudah-mudahan bisa semua dibacakan. Tapi kalau nggak bisa semuanya maka ibu-ibu uh, jangan berkecil hati, bukan berarti Ustaz tidak sayang kepada kita tapi mungkin waktunya tidak cukup. Silakan ya. Ustaz. Bismillah. Para ibu yang dirahmati Allah taala di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon tipsnya agar kami para umahat bisa bersabar dalam melayani suami dan mendidik anak kami. Ya, rahasianya ada dua, Bu. Yang pertama, para ibu memahami keutamaan berbakti kepada suami. Di dalam hadis yang tadi telah dijelaskan untuk wanita itu ida salat khumsaha wa somat syahroha wa ato'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha al jannata min ay abwabi syi'ti Lihat Bu di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menyebutkan keutamaan to'at kepada suami. Wanita yang mana saja yang menjaga sholat lima waktu, menjaga saum Ramadan, menjaga faradnya dan taat kepada suaminya, lihat bu pahalanya nih. Silahkan engkau masuk ke surga dari pintu yang mana saja kamu mau. Pintu surga itu ada delapan bu. Maka bagi wanita yang taat kepada suaminya, dijamin bagi wanita tersebut untuk mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah akan dipersilahkan untuk masuk ke pintu surga yang mana saja dan pintu surga itu ada delapan bu jadi dipersilahkan untuk masuk ke pintu mana yang kita inginkan. Sedangkan keutamaan mendidik anak juga punya keutamaan yang sangat agung, Di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mendidik anak kita ya. Lihatlah dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Fayaqulu ya Rabbi anni li hadhihi. Fayaqulu bistighfari waladika laka. Perhatikan Bu di sini. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan meninggikan derajat seorang hamba yang soleh atau solehah di surga. Nah ketika ibu masuk di surga kok berada dalam derajat yang tinggi. Maka dia akan bertanya, ya Allah dari mana ini? Seingat aku seolah-olah mengatakan begitu. Amalku tidak seperti ini. Maka akan dikatakan kepadanya, derajatmu tinggi di surga dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Subhanallah bu, kalau punya anak yang soleh, punya putri yang solehah, lalu dia mendoakan kita, maka akan menjadi apa? Pembendaharaan yang sangat agung. Ya. Jadi akan menjadi pembendaharaan yang sangat agung. Kemudian lihatlah dalam hadis ini, Bu. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan dari anaknya. Nabi SAW mengatakan, Man kana lahu salasu banatin. Fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min wujdatihi. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Lihat bu, Tidaklah bagi seseorang punya tiga putri. Jadi ada keutamaan punya anak putri. Kebetulan saya punya lima anak putri ya. Dua anak putra. Baru tujuh bu saya punya anak. Dan akan datang yang kedelapannya dalam waktu dekat insya Allah. Lalu sobar kepada mereka. Dan memberi makan mereka. Memberikan baju kepada mereka kecuali akan menjadi penghalang dari api neraka, Bu. Lihat, Bu. Kalau ibu sabar, ya. Dalam mendidik anak perempuan, ya otomatis juga anak laki-laki, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Dalam riwayat yang lain dalam hadis Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkholatahul jannah. Tidaklah seorang mukmin diberkati dua anak wanita. Lalu bersikap baik dalam menyikapi keduanya, dalam mendidik keduanya. Kecuali dua anak perempuan itu akan menyebabkan dia masuk surga. Ini pahalanya besar, Bu. Maka tentunya agar kita tadi sabar harus tahu akan pahalanya, Bu. <coughs> Yang kedua, Bu, agar kita sabar juga harus tahu bahaya tidak memperhatikan anaknya. Nabi asal menjelaskan dalam riwayat yang lain, apabila seorang wanita itu menikah, maka dibukakan dua pintu, satu pintu ke surga, satu pintu ke neraka, Bu. Kalau ia mentaati suaminya dalam taat kepada Allah, maka dibukakan pintu ke surga. Dan apabila ia maksiat kepada suaminya, maka Allah akan membukakan pintu ke neraka. Tidaklah Nabi SAW menjelaskan ada seorang yang masuk neraka karena anaknya. Kenapa? Karena dia tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya kepada keimanan, ketakwaan, maka dia masuk neraka dengan sebabnya. Insya Allah jika seseorang mengetahui tentang dua perkara ini akan tetap tabah sabar dalam melaksanakan tugasnya. Jika istri membangunkan suami untuk sholat malam dan mencipratkan air ke muka suami karena malas bangun, tetapi yang terjadi suami jadi marah dan ngambek sama istri. Pertanyaan apakah istrinya jadi berdosa apabila suami jadi marah? Nah, tentunya Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi saya belum menjelaskan secara sempurna tentang hadis yang tadi. Nah, ibu pun harus mengenali tentang karakter sang suami, Bu. Membangunkan suami tidak mesti diciprati dengan air. Mungkin digelitiki, ya. Mungkin dengan cara yang lain. Yang penting membangunkan. <coughs> diciprati dengan air itu hanya sebuah contoh saja. Ya, sebuah contoh dan ibu harus mengenali karakter sang suaminya dan harus melakukan pendekatan-pendekatan dulu ya pendekatan-pendekatan dulu ya tetapi kalau ditakdirkan ibu melakukan itu lalu dimarahi tidak berdosa tentunya para ibu tidak berdosa ya bagi ibu tidak berdosa tetapi tentunya dalam melakukan kebaikan dan amar ma'ruf harus dicari juga jalan yang lebih baik Bolehkah menghafal zikir Asmaul Husna dengan cara berirama melakukan seperti yang diajarkan di TPA? Uh, eh, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin Zikir dengan nama Allah Tidak boleh dengan dua cara ini Perhatikan bu Zikir dengan nama Allah Tidak boleh dengan dua cara seperti ini yang pertama, yang dinamakan dengan menyebut nama Allah muprodah. Bukan merupakan satu dikir yang benar jika seorang mukmin hanya menyebut nama Allah saja. Seperti begini, Rohman, Rohim, Sami, Basir, Alim, Aziz, Gofur. Bukan begitu, Bu. Tetapi berdikir kepada Allah, menyanjung Allah Subhanallah Allahu Akbar ya Astagfirullah La ilaha illallah Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Dan bukan menyebut-nyebut nama Allah Sebab menyebut-nyebut nama Allah bukan pujian yang kedua tidak boleh memanggil Allah tanpa menyebutkan apa tujuan panggilan itu. Tidak boleh kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Ajiz. Sebab kalau ibu juga akan memuji sang suami, namanya Latif tidak begini. Palatif, Palatif, Palatif, tetapi gimana? Gini bu, Ya Rahman irhamni, Ya Gofur, ikfirli, Ya Hafid ihfadni, Ya Hayu, Ya Qayyum. Sebutkan doanya apa? Ya Hayu, Ya Qayyum urzukni. Kalau hanya menyebut-nyebut nama Allah tidak ada makna hakikat pujian kepada Allah. Seperti kalau kita punya atasan namanya Gofur, kita Pak Gopur, Pak Gopur, Pak Gopur. Ya, mungkin menampar, bukan pujian, tapi kalau para ibu, Pak Gopur ganteng banget ya. Pak Gopur dermawan ya. Pak Gopur putih ya. Wah, ini pujian. Demikian juga kepada Allah taala. Tidak boleh hanya dengan uh, menyebutkan dengan dua cara yang tadi itu tidak tidak dianjurkan. Ah, ini ada pertanyaan tapi jangan marah ibu-ibu yang lainnya ya. Apakah seorang istri boleh mencarikan istri buat suaminya? Dan bagaimana pandangan positifnya? Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun mungkin ini sangat jarang terjadi. Mudah-mudahan yang bertanya bukan laki-laki ini. Betul-betul kaum ibu ya seorang istri mencarikan istri yang kedua ataupun istri yang ketiga buat suaminya, ya tidak mengapa. Bahkan apabila suaminya punya kemampuan dan melihat gelagat tidak cukup dengan satu istri, maka itu adalah satu jalan kebaikan buat suaminya, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Ya, tidak mengapa Bahkan mungkin ini termasuk sesuatu yang langka di dunia hari ini. Bismillah, bagaimana batasan aurat kita terhadap bapak mertua yang usianya 74 tahun? Wallahu taala alam. Batasan yang harus dijaga oleh para ibu ya karena fitnah syahwat pada hari ini sangat dahsyat ya. Maka memperlihatkan aurat kepada bapak atau mertua hanya sebatas membuka rambut atau betis saja. Bahkan lebih abdol kalau hanya membuka muka dan telapak tangan hari ini ya. Kenapa? Karena fitnah hari ini tidak sedikit ya. Seorang bapak melakukan sesuatu keboliman kepada anaknya. Ya. Karena fitnah syahwat hari ini adalah sangat dahsyat. Ya. Maka dengan itu saya mewasiatkan kepada para ibu dan para umahat dan para wanita menjagalah. Jangan sampai menyengaja umpamanya kelihatan auratnya diperlihatkan yang tidak semestinya ya. Ya. Seluas-luasnya melakukan ataupun memperlihatkan aurat ya paling hanya memperlihatkan apa rambut kemudian ya sekedar betis <coughs> lewat dari itu tidak boleh ya bahkan lebih abdol kalau sekedar ya muka saja karena tidak sedikit hari ini terfitnah ya. anak kalau lagi capek cepat sekali marah bagaimana mengendalikannya apalagi kalau pekerjaan rumah tangga sedang numpuk tetapi selalu anak menyesal ya para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang Nabi SAW itu pernah diminta tausiah oleh para sahabat nasihati aku maka Nabi SAW mengatakan la tagbob La tagbob kamu jangan marah. Bu, apa obat supaya bisa mengembalikan diri dari marah? Itu bu, penyakit yang agak sulit bu. Memang bu, penyakit yang agak sulit itu. Tapi bagaimana? Salah satu obat agar bisa mengendalikan marah Coba renungi ibu. Banyak sekali buah dari marah itu akhirnya adalah kejelekan. Dan tidak sedikit buah dari marah itu adalah penyesalan. Maka dengan itu, kalau kita tahu bahwa buah dari marah itu adalah penyesalan dan akhir yang buruk, maka lemah lembut banyak menghasilkan kebaikan. Kita berikan contoh, Bu. Ada Arab Badui kencing di masjid. Mungkin ini lebih daripada apa yang Ibu bayangkannya. Datang seorang Arab Badui ke masjid lalu kencing di masjid. Seluruh para sahabat marah dan akan mengusirnya dari masjid bahkan seolah-olah akan membunuhnya. Maka Nabi Hasan bersabda, "Da'u, biarkan dia selesai dulu kencingnya." Tidak marah, Bu. Dibiarkan dulu selesai kencingnya. Kalau dia setelah selesai kencingnya, maka bawakan satu ember air oleh kalian dan tuangkan ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata dengan kata-kata yang lembut. Dengan penuh kasih sayang. Seraya beliau berkata. Ya pulan. Ina hadal masjidah. La yasluhu fihi qadaratu wala najasat. Wa innamal masjidu was salat wa zikri. Faqala hadar rajul Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Lalu Nabi SAW bersikap bijak dan mengatakan, Wahai pulan, masjid ini tidak layak bagi kotoran dan najis. Masjid ini adalah untuk pikir, untuk sholat, untuk taklim. Apa yang dikatakan oleh orang itu, Bu? Maka orang itu mengatakan, Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad yang lemah lembut ini. Yang galak-galak tadi jangan dirahmati katanya. Yang bersikap galak jangan dirahmati yang bersikap syiddah keras jangan dirahmati. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Buistum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus dengan membawa kemudahan dan tidak membawa kesulitan. Nah, buah rahmat beda bu. Buah rahmat itu menjaga kesehatan orang itu. Coba bu, orang yang lagi kencing dikagetin bu. Sakit ya. Yang kedua orang yang lagi kencing dikageti, kencingnya akan kemana-mana, ke badannya, ke kainnya, dan kencingnya kemana-mana. Sehingga membutuhkan air yang banyak untuk membersihkannya. Tetapi ketika satu tempat bu, menolak rasa sakit, yang kedua tidak memadorotkan orang, airnya cuma sedikit. Ini rahmat. Dan yang kedua keluar kalam, keluar ungkapan yang indah bu. Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad. Tapi kepada orang yang keras tadi mengatakan, Ya Allah jangan dirahmati mereka katanya. Maka kita akan mengetahui bahwa buah dari marah itu tidaklah baik ya. Tapi buah dari kelembutan, buah dari menahan emosi itu banyak kebaikannya. Para ibu saya berikan contoh ya kepada anaknya. Kepada anak. Saya akan berikan contoh dan ini kisah dari pribadi saya ya. Satu ketika saya membawa putra putri saya lima orang. Semuanya perempuan. Eh, yang empat perempuan, yang satu laki-laki. Ya. Saya bawa sendiri tidak dengan istri bu. Dan yang paling besar umurnya kelas 6 SD ya. Bayangkan. Berdekatan umurnya. Lalu dihampiri oleh para oleh seorang ibu. Ada umahat menghampiri saya. Dia tanya, Pak Ustadz, ini anak Pak Ustadz semuanya. Alhamdulillah ini anak saya semuanya. Lalu dia, maaf Pak Ustadz, kalau tidak mengganggu saya pingin apa konsultasi kata dia. Oh ya nggak apa-apa bu kata saya. Dan itu kejadiannya di supermarket bu. Di supermarket bu. Saya bawa anak-anak di supermarket di tempat yang ramenya. Saya duduk dulu eh, mengambil kursi. Saya pinjam kursi ya nggak apa-apa bu. Lalu beliau bertanya, Pak Ustad, nggak kerepotan katanya dengan memberi nafkah. Berarti katanya kalau anak tujuh dengan bapak berarti sembilan di rumah. Kata saya, Alhamdulillah tidak kerepotan. Sebab Allah yang memberi rizki bukan saya. Gitu. Dia pun tenangnya. Pak Ustad, nggak kerepotan bawa anak lima pergi ke sini tidak bawa istri? Enggak, kata saya sebab saya belum punya anak berdosa apa berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak ini tidak merepotkan saya. Kebetulan juga Bu, saya sekarang meninggalkan anak tujuh, istri baru satu. Hmm. Kesini tenang-tenang aja gitu, nggak pernah anak ini bikin repot. Sebab saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak ini sebagai jalan untuk dakwah Ya, satu pun kata sabuk kalau niatnya repot ya repot satu anak pun. Terus beliau mengatakan bagaimana Pak Ustadz katanya anak kesini pasti meminta apa-apa. Meminta yang ini jajannya pengin ini. Saya bilang bu saya sebelum berangkat ke sini biasanya bikin perjanjian. Bikin perjanjian gimana? Kata saya begini, saya punya uang tiga ratus ribu. Kasih tahu sama anak. Nah kita ke supermarket mau apa? ayah punya uang 300 ribu. Nanti kita beli, prediksi, kita lihat, jangan lebih dari ini. Lalu dia juga penasaran, wah Pak Ustadz, katanya kalau udah ke supermarket, pasti dia kalau di rumah iya-iya. Tapi kalau udah ke sana pasti dia meminta-minta juga katanya. Kata beliau itu apa katanya tipnya supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti itu. Kata saya, saya sabar, Bagaimana kalau anak meminta nangis di tempat keramaian orang? Saya bilang begini bu, saya biarkan dia nangis. Nangis itu sehat kata saya. <laughs> Bagaimana kalau dia memaksa? Kata saya biarkan dia nangis dan saya pergi. Pak Ustadz tidak malu dengan orang di sekeliling. Saya tidak malu. Orang akan tahu ini pendidikan. Kata orang penjaga-penjaga di situ tidak mengatakan. Saya mendidik anak saya, setelah itu dia mengikuti pantat saya gitu. Mengikuti ternyata udah menangis, menggeli apa sampai apa berguling-guling itu nangis. Saya per, tinggalkan pergi tidak marah dan tidak apa-apa. Setelah itu anak saya baru tahu. Setelah ke rumah saya bilang, kalau ayah punya uang, insya Allah kasih. Tapi berhubung tadi kan udah dikasih tahu uang segini, jadi dia paham. Setelah itu, ini apa? pendidikan dan mungkin kesabaran dalam mendidik itu harus seperti itu setidaknya itu ya bahwa lemah lembut dan tidak marah itu akhirnya baik itu lain bu kalau setiap hari marah anak kita akan tahu <clears throat> ya anak itu punya celah ah ibu paling juga marahnya sebentar gitu. maka punya celah nggak apa-apalah marah nanti juga nggak apa-apa gitu sehingga marahnya pun tidak berharga bu kalau marahnya kadang-kadang berharga, Bu. Tapi kalau marah setiap hari, sang anak tahu, ah ibu marah. Paling juga sebentar. Iya. Barangkali wa waktunya udah habis, maaf. Tidak semuanya bisa dijawab. Ya. Barangkali itu e, pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini tidak bisa untuk menjawab seluruh pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memasukkan kita termasuk yang didoakan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan para ibu kita semua termasuk penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.